dalam kitab beliau lusa liki ila Alfiyati bin Malikin, beliau masih berada dalam pembahasan mengenai af'alul muqarabati. Kemudian beliau masuk dalam pembahasan perkara yang dikhususkan bagi asa. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-172. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wajarridan asa awirfa mudmara biha idas qablaha qad dzukira. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dan kosongkanlah asa atau rofakkanlah dengan asa tersebut domir. Artinya, jari dan asa tersebut itu kosongkanlah asa dari domir. Ini berarti yang berkaitan dengan i'rob. Atau asa tersebut itu dapat merofakkan domir dengan asa tersebut. Artinya kalau rofa merofakkan domir itu menjadi fiil yang naqis memerlukan isim asa atau asa tersebut kosong ya tidak mengandung domir maka pada saat itu asa menjadi fi'il yang tam kapan bisa ada kemungkinan orang seperti ini idasmun qabalaha qad dzukira jika sebelum asa tersebut itu disebutkan ada isim nanti akan lebih mudah dipahami dengan penjelasan dan contoh yang diberikan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait yang ke-172 ini. Beliau mengatakan, "Ikhtassat asa min baini af'ali hadzal babi." Asa itu dikhususkan dari fiil-fiil yang berada dalam pembahasan ini berarti fiil-fiil yang masuk dalam af'alul muqarabah. Apa kekhususannya? Bi annaha idza taqaddama 'alaiha ismun. Yaitu ketika ada isim yang disebutkan lebih dahulu daripada asa tersebut. Artinya sebelum asa itu ada isim yang disebutkan anha anwal fi'lu. Kemudian setelah asa tersebut itu datang an dan fi'il. Berarti yang ada dalam pembahasan bait ini itu adalah ada isim, kemudian setelah itu asa, kemudian setelah itu an dan fi'il. Ya, ada isim, ada asa, kemudian an dan fi'il. Urutannya seperti itu. Maka bagaimana jaza an yuqattara fiha dhamirun ya'udu ala lismis sabiqi. Maka ada dua kemungkinan i'rab. Kemungkinan yang pertama itu boleh ditakdirkan di dalam asa tersebut itu atau boleh ditakdirkan bahwa asa tersebut mengandung domir yang kembali kepada isim yang sebelumnya. Itu kemungkinan i'rab yang pertama. Maka diperbolehkan, ditakdirkan dalam asa tersebut itu ada domir yang kembali kepada isim sebelum asa tersebut. Fatakunu naqisatan. Maka pada saat pada saat itu ya, asa tersebut itu menjadi asa yang naqis. Maka dalam bait tadi yang dimaksud adalah fa mudmaro biha. Ya, itu yang dimaksud dalam awir fa mudmaro biha itu adalah bahwa ditakdirkan dalam asa tersebut itu tergandung domir yang kembali kepada isim sebelumnya. Maka menjadi asa tersebut asa yang naqis. Wat domirus muha. Maka domir yang ditakdirkan dalam asa tersebut itu menjadi isim asa wal masdarul muawwalu khobaruha. Dan masdar yang ditakwil dari an dan fi'il itu menjadi khobar bagi asa. Itu kemungkinan yang Arab yang pertama. Kemudian yang kedua, wajaza an daro kholiyatan minat domiri. Dan boleh juga dengan cara i'rab yang kedua, itu asa tersebut itu ditakdirkan, diperkirakan, itu kosong dari domir. Tidak mengandung domir. Fatakunu tamatan. Maka pada saat seperti itu, jadilah asanya adalah asa yang tam. Kalau dalam bait itu yang wajar ridan asa. Ya, kosongkanlah asa. Kemudian rafi'atan lil masdaril muawwali. Rafi'atan lil masdaril muawwali. Kemudian asa tersebut itu merofakkan masdar muawwal tadi, yaitu masdar yang ditakwil dari an dan fi'il. Itu menempati kedudukan rofa. Mustaghnan bihi anil khobari. Maka pada saat itu asa karena dia itu tam, dia tidak memerlukan atau tidak membutuhkan khobar. Ya, kalau nakis memerlukan isim dan khobar. Tetapi kalau tam hanya memerlukan isim yang marfu datang setelahnya, tidak perlu khobar. Kemudian kita lanjutkan penjelasannya. Nahwu, contohnya, al mariyadu asa an yabaroa al asa an yabaroa Orang yang sakit tersebut mudah-mudahan sembuh. Maka ini memenuhi kondisi yang diterangkan dalam bait tadi. Sebelum asa itu ada isim, yaitu apa? al Kemudian setelah asa ada apa? An dan fi'il, yaitu an yabaroa jadi urutannya, urutan dari susunan jumlahnya itu isim, yaitu al-maridu, kemudian asa, kemudian an dan fi'il, yaitu an yabro'a. Maka ada dua kemungkinan cara -i'rob. Cara yang pertama, itu asa dianggap kosong dari domir. Maka pada saat seperti itu, Asa itu dianggap sebagai asa yang tam. Asa yang tam. Berarti anya beroa itu menempati kedudukan sebagai fa'il dari asa. Jadi tidak memerlukan khobar. Jadi asa anya beroa itu anya beroa itu menempati kedudukan rofa karena asa. Kemudian kemungkinan i'rob yang kedua, dalam asa tersebut itu ditakdirkan ada domir. Ya, domir huwa yang kembalinya kepada apa? Almaridu. Kemudian domir tersebut itu dianggap sebagai isim asa. Kemudian an yabaro'a itu menjadi khobarnya. Kemudian waminhu minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh dari kaidah ini itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat ke-67. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin." Adapun orang yang bertaubat dan beriman, serta mengerjakan amalan yang salih, ya mudah-mudahan dia termasuk dalam orang-orang yang beruntung. Maka kita perhatikan, dalam ayat ini, ada dua kemungkinan i'rob. Kemungkinan yang pertama, fa'idha kutirofi asa domirun ya'udu ala man. Ketika di dalam asa tersebut itu ditakdirkan, diperkirakan, ada domir yang kembalinya kepada man. Ya mantaba wa amana wa amila solihan. Nah, kemudian fa'asa. Nah, dalam asa tersebut ditakdirkan ada domir yang kembali kepada man. Fahiyya naqisotun. Maka pada saat itu, asa yang ada dalam ayat Al-Quran ini itu adalah asa yang nakis. Apa isim asanya? Ya, domir tadi, domir yang kembali kepada man. Kemudian an yakuna itu menjadi khobar asa. Wa illa matun. Dan jika tidak ditakdirkan ada domir, artinya asa tersebut dianggap kosong dari domir, matun maka pada saat itu asa adalah asa yang tam. Wal masdarul muawwalu min an yakuna fa'iluha. Dan pada saat asa itu dianggap sebagai asa yang tam, maka masdar muawwal yang terbentuk dari an dan yakuna itu menjadi fa'il bagi asa. Maka kita melihat ada dua kemungkinan cara untuk mengi'rab susunan ini. Wa yadhharu atharut taqdiraini fitathniyati wal jam'i. Ini mirip pembahasan yang sebelumnya. Wa yadhharu atharut taqdiraini fitathniyati wal jam'i. Dan akan jelas pengaruh dari dua takdir yang orab ini, ya, dua takdir yang orab ini ketika dalam jumlah tersebut itu ada unsur tafniyahnya, berarti ada unsur musannanya, dan juga ada unsur jamaknya. Itu akan terlihat. Ini mirip dengan pembahasan yang sebelumnya. Maka bagaimana? Fatakulu ala taqdirid domiri bi'tibariha naqisatan maka engkau katakan, ya ala takdirid domiri, ya kalau dalam asa tersebut itu ditakdirkan ada domir. Bi'tibariha naqisatan karena asa tersebut itu dianggap sebagai fi'il yang naqis. Contohnya bagaimana? Al-Muhammadani asaya an yastaqima. Al-Muhammadani asaya an yastaqima. Dua Muhammad tersebut, mudah-mudahan mereka berdua akan istiqomah. Maka kita melihat Al-Muhammadani itu tathniyah, musanna. Maka kita melihat karena kita mentakdirkan dalam asa tersebut ada domir, kita melihat asa menjadi asaya. Asaya, ada alif ifnain di situ. Maka terlihat jelas, berarti kita mentakdirkan dalam asa tersebut ada domirnya. Atau apa? Wal muhammaduna asau an yastaqimu. Wal muhammaduna asau an yastaqimu. Dan para Muhammad tersebut mudah-mudahan mereka terus istiqomah. Maka kita melihat al-Muhammaduna itu jamak. Kalau dalam asa itu kita takdirkan ada domir, maka kita melihat ada asau. Ya, asau. Ada wawu jamaah di situ. Ya, ada wawu jamaah. Maka terlihat bahwa kita menganggap masa tersebut itu adalah fi'il yang naqis. Kalau tadi alif ithnain itu menjadi isim asa, kemudian an yastaqima menjadi khobar asa. Kalau yang ini, wawu jama'ah menjadi isim asa, kemudian an yastaqimu menjadi khobar asa. Maka apa yang terjadi? Faya beruzud domirul mustatiru fi asa fi halil ifrodi. Maka domir yang tadinya dalam keadaan mufrad itu mustatir, ya, domir yang dalam asa, yang dalam keadaan mufrad itu mustatir, ya beruzu, menjadi domir yang baris, ya, domir yang tampak, ya, domir yang baris. Ya, ini kalau fi halil ifrodinya itu muta'aliknya kepada mustatir. Ya, tetapi mungkin agak rancu mungkin ya. Tapi mungkin lebih mudah dipahami kalau faya baruzud domirul mustatiru fi asa fi halit tathniyati wal jam'i. Maka muta'aliknya kepada ya beruzu. Ya, tapi intinya, intinya dari ungkapan ini bahwa domir yang tadinya mustatir dalam keadaan mufrad itu menjadi baris menjadi tampak dalam keadaan musanna dan jamak. Ya, tadi ada alif itsnainnya, kemudian ada wawu jamaahnya. Wa ala adamit taqdiri. Dan juga engkau mengatakan, ya kan, tadi fatakulu ala taqdirid domiri. Kemudian wa ala adamit taqdiri. Dan engkau mengatakan, ala adamit taqdiri ketika tidak ada domir yang ditakdirkan dalam asa tersebut. tiba riha tamatan. Dengan menganggap asa tersebut itu, itu adalah fi'il yang tam. Maka bagaimana? Takulu engkau mengatakan, Al-Muhammadani asa an yastaqima. Al-Muhammadani asa an yastaqima kedua Muhammad tersebut mudah-mudahan mereka berdua istiqomah. Maka perhatikan, karena di sini dianggap asa tersebut tidak mengandung domir. Tadi kan asa ya, ini asa saja. Maka an yastaqima itu menjadi fa'il bagi asa. Maka baik mufrad maupun muthanna maupun jamak sama. Kalau jamak bagaimana? Wal muhammaduna asa an yastaqimu. Maka perhatikan dalam asa itu juga tidak mengandung wawu jamaah seperti tadi. Karena apa? An yastaqimu itu dianggap sebagai fa'il bagi asa. Wa adamu taqdirid domiri fiha huwal afsahu. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai uh, dua kemungkinan i'rab. Kemudian beliau melanjutkan wa adamu taqdirid dhamiri fiha huwal afsahu. Dan asa tersebut itu ditakdirkan tidak mengandung domir, itu yang lebih fasih. Tadi kan bisa ditakdirkan ada domir atau ditakdirkan kosong dari domir. Maka i'rob yang menganggap asa tersebut kosong dari domir, itulah yang lebih fasih Mengapa? Li'annahu waroda fil Qur'ani. Karena i'rab yang menganggap asa kosong dari domir, itulah yang datang dalam Al-Quranul Karim. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Ya, jadi itu bagian yang pertama. Asa atau ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, ya la yaskhar qaumun min qaumin." Janganlah sekumpulan orang laki-laki itu merendahkan ya, kumpulan atau kaum yang lain. Nah ini asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi yang mereka rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Wala nisaun min nisain dan jangan pula ya suatu kelompok wanita itu merendahkan kelompok wanita yang lain. Asa an yakunna khairon hunna Bisa jadi orang-orang atau para wanita yang direndahkan tersebut itu lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Maka di sini syahidnya adalah asa an yakunu, kemudian asa an yakunna. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat faqad ja'at asa fil maudhi'aini kholiatan minat domiri. Maka perhatikan, baik asa an yakunu dan asa an yakunna Ya, maka sungguh asa itu datang dalam dua tempat ini, yaitu pada asa an yakunu dan asa an yakunna, itu kholiatan minat domiri. Maka asa tersebut datang dalam keadaan kosong dari domir. Ya. Bagaimana kita dapat mengatakan hal itu? Walau udmiro, kalaulah asa tersebut itu dianggap mengandung domir, Ya, walau utmiro fiha, kalau dianggap asa tersebut ada domirnya, laqala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, asau an yakunu. Ya, kalau dianggap ada domirnya, pasti didatangkan wawu jamaah, asau an yakunu. Ya, atau kalau misalnya untuk yang hunna menjadi wa asaina an yakunna. Ya, ada nun niswah di situ wa asaina an yakunna. Itu kalau dianggap ada domirnya. Namun ternyata di sini kita melihat eh, dibaca asa an yakunu dan asa an yakunna. Ini menjadi dasar bahwa yang lebih fasih itu adalah asa itu dianggap tidak mengandung domir. Wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dan asa ila akhirihi, dan kosongkanlah asa sampai akhir. Ai, maksudnya, dan asa minat domiri. Kosongkanlah asa dari domir. Wa'tabirha tamatan. Dan anggaplah asa tersebut sebagai fiil yang tam. Ya, wa'tabirha tamatan. Atau awir fa'id domiro. Awir fa'id domiro. Atau asa tersebut itu awir fa'id domiro biha atau dengan asa tersebut itu rofakkanlah domir. Ala muha karena domir tersebut itu dianggap sebagai isim asa. Watakunu nakisotan, Maka jadilah asa tersebut itu adalah fiil yang naqis. Wadhalika idha dhukira qabla hasmun. Dua bentuk i'rob ini itu dapat dilakukan idha dzukira qabla hasmun. Jika sebelum asa tersebut itu ada isim yang disebutkan. Kemudian beliau ya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala masuk dalam pembahasan terakhir dalam af'alul muqarabah yaitu harakatus sini min asa. Ya, harakatus sini min asa. Atau harakatus sini min asal musnadati lid domiri. Harokat huruf sin yang ada pada asa yang disandarkan ya kepada domir. Maka ternyata harokatnya itu ada dua kemungkinan. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait yang ke-173. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal fatha wal kasra ajiz wal fatha wal kasra ajiz fis sini nahwi asaitu wantiqal fathi zukin ya wal fatha wal kasra ajiz fis sini nahwi asaitu wantiqal fathi zukin dan fathah dan kasroh atau dan perbolehkanlah fathah dan kasroh pada sin yang ada pada contoh asa itu Berarti boleh dibaca asa itu, boleh dibaca asi itu. Wantiqol fathi zukin. Akan tetapi memfathahkan berarti dibaca asa itu, itu adalah pendapat yang terpilih. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu menjelaskan bait yang ke-173 ini. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala itu menjelaskan min ahwali asa dan di antara keadaan-keadaan bagi asa itu apa annahu yajuzu fathu siniha ya annahu yajuzu fathu siniha yaitu diperbolehkan memfathahkan harokat yang ada pada sinnya wa kasruha ya wa yajuzu kasruha dan juga diperbolehkan mengkasrohkan sin yang ada pada asa. Kapan itu? Ida usnidat ila ahadid doma irith thalathati. Yaitu ketika asa tersebut itu disandarkan kepada salah satu dari tiga domir. Jadi ketika asa itu disandarkan kepada salah satu dari tiga domir, sin boleh dibaca fathah, boleh dibaca kasroh. Wahia apa saja domir-domir tersebut atau ya domir ta ya ta itu ta yang tu ya atau ta atau ti berarti tu yang dari ana ya ta yang dari anta dan ti yang dari anti bahkan untuk antuma ya dari etuma eh, dari antum ya atau tum maaf, tuma dari antuma, atau tum dari antum, atau tunna dari antunna. Pokoknya yang ada taknya. Itu dianggap dalam atta'u di sini. Kemudian wanunu Dan juga nun. Ya, nun berarti nun niswah. Yang berarti uh, hunna. Yang menunjukkan wanita yang banyak. Kemudian wanal fa'ilina. Kemudian na yang menunjukkan pelaku yang banyak. Ya, berasal dari nahnu. Berarti selama asa bersambung dengan tak, ya tak itu baik ya tu, ta, ti, kemudian tuma, tum, tunna, kemudian nun itu nun niswah atau na yang bermakna al-fa'ilin. Itu boleh dibaca fathah atau sin wal fathu huwal muhtaru ya wal fathu huwal muhtaru dan memfathahkan sin itu adalah pendapat yang dipilih mengapa li khiffatihi ya li khiffatihi karena itu yang lebih ringan untuk dibaca ya tentu ini mengikuti ukuran orang Arab maka menurut orang Arab itu dibaca fathah itu lebih ringan wali annahu al-lughatul masyhuratu. Ya, wali annahu al-lughatul masyhuratu. Dan dibaca dengan fathah itu adalah dialek yang paling masyhur, ya paling terkenal. Ya. Kemudian wa li'adami mukhalafati asal musnadati ilad domiri asal musnadata ilad zohiri. Ya, dan juga supaya asa yang disandarkan kepada domir itu tidak menyelisihi asa yang disandarkan kepada isim zohir. Jadi supaya konsisten, karena kalau misalnya pada saat asa yang disandarkan kepada isim zohir, misalnya pada contoh sebelumnya, asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka asa itu disandarkan kepada lafdul jalalah Allah. Itu dibacanya dengan fathah, asa. Kemudian kita sandarkan kepada domir menjadi asi itu misalnya. Tiba-tiba jadi kasroh, menjadi tidak konsisten. Maka kalau terus kita baca fathah, itu ya li ada maka adam adami mukhalafati asal musnadati ila domiri, asal musnadata ila zohiri. Ya, tidak ada penyelisihan dari mus, e, asa yang disandarkan kepada domir dengan asa yang disandarkan kepada zohir. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala. Dan contohnya itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu?" Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-246, ya sangat mungkin jika kalian itu diwajibkan untuk berperang, maka kalian tidak akan berperang. Atau kita lihat catatan kaki mengenai ayat ini. Di sini ada, Makna ayati, makna dari ayat ini, hal min ihtimalin fi ya apakah ada kemungkinan bahwa annakum lan tuqatilu aduwakum idza ma farada alaikum qitalahu atau tadi karena kutiba ya annakum lan tuqatilu aduwakum idza ma furida alaikum qitaluhu ya apakah ada kemungkinan bahwa kalian itu tidak akan memerangi musuh kalian jika tidak diwajibkan bagi kalian untuk memerangi mereka. Ya, itu maksud dari ayatnya. Wal maksudu dan maksudnya annahu udkhilahal ala fi'lit tawakku'i mustafhiman. Atau annahu udkhilahal ala fi'lit tawakku'i. Ya, maksudnya adalah dimasukkan hal ke dalam fiil tawakku. Ya, fiil tawakku. Yaitu asa di sini. Artinya fiil yang menunjukkan sesuatu yang mengantisipasi. Ya. Kenapa dimasukkan hal mustafhiman amma huwa mutawaqqi'un indahu? Untuk mempertanyakan ya perkara yang di memang diantisipasi di sisinya. Kemudian wa khabaru asa dan apa khabar asanya itu adalah qauluhu firman Allah Subhanahu wa taala alla tuqatilu. Ya, maka alla tuqatilu itu menjadi khabar bagi asa. Itu maksud dari ayat ini. Kemudian kita kembali ke atas mengenai ayat ini yang menjadi syahid itu adalah hal asaitum. Ya, maka asa di sini disandarkan kepada tak. Disandarkan kepada tak atau tum. Ya. Atau tak dan mimnya alamatul jam'i misalnya. Ya, kalau di Arab seperti itu. Tetapi asa tersebut itu disandarkan kepada tak. Nah, kita melihat tidak dibaca asaitum, tetapi dibaca asaitum. Kemudian kita melihat faqad qara'a Nafi'unil Madaniyu bika'srisini sini. Nah, ada seorang salah seorang dari qurra, salah seorang dari imam qiraah itu membacanya dengan mengkasrohkan sin. Siapa beliau yaitu Imam Nafi' Al-Madani rahimahullahu taala. Beliau membacanya dengan mengkasrohkan sin. Berarti hal asitum. Wa al-baquna minas sab'ati bil fathi. Adapun imam-imam qiraah sab'ah yang lain itu membacanya dengan memfathahkan sinnya. Wa qad naqala Ibnu Malikin fi syarhil kafiyati ya, dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menukilkan dalam kitab beliau yaitu Syarhul Kafiyah annal araba ittafaqat ala fathis sini min asa bahwa orang Arab itu sepakat seluruhnya untuk memfathahkan sin yang ada pada asa. Idza lam yattasil bita iddomiri wa nunaihi. Ya, jika asa tersebut itu tidak bersambung dengan tak domir wa dan dua nun. Dua nun yang dimaksud adalah nun niswah dan na alfa'ilina. Wahada makna qawlihi dan ini makna ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wal fatha wal kasra ajiz ila akhirihii yaitu wal fatha wal kasra ajiz ila akhirihii ai maksudnya ajizil fatha wal kasra ini min asa. Perbolehkanlah harokat fathah dan kasroh pada sin yang ada pada asa. Al-muttasilati bita takallimi awil mukhotobi. Yaitu asa yang bersambung dengan tak mutakallim berarti tu ya atau tak mukhotob. Ya, tak mukhotob bisa ti, kemudian bisa ta, bisa tuma, bisa tum, bisa tunna. Nahwu contohnya asa itu. Nah, asa itu di sini berarti tak yang mutakallim. Kita lihat catatan kaki. Amma idza tasala biha dhamirun nasbin, adapun jika asa tersebut itu bersambung dengan domir nasob. Tadi kan semua tak, kemudian na, nun niswa dan na alfa'ilin itu domir rofa. Nah, bagaimana kalau asa itu bersambung dengan domir nasob? Nahwu contohnya, asani azurukum. Asani azurukum. Ya mudah-mudahan saya dapat mengunjungi kalian. Maka asa itu bersambung dengan ya di situ. Ya, ya yang itu adalah domir nasob dan di situ ada nun wiqayah. Kemudian wa asakum tayyibuna. Saya harap atau mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang baik. Maka di situ ada kum, ya kum di situ itu adalah domir nasab. Maka bagaimana? Fahiya harfun lirrojai. Maka pada saat itu asa adalah huruf yang bermakna roja, harapan. Bimakna la'alla yang memiliki makna la'alla. Memiliki makna la'alla. Wa ta'malu amalaha dan pada saat itu asa juga beramal seperti amalannya la'alla. Faddomiru fi mahalli nasbin ismuha. Maka domir ini, yaitu domir ya, kemudian juga kum, itu menempati kedudukan nasab sebagai isim asa ya karena amalannya seperti la'alla wa ma ba'dahu khabarun marfu'un au fi mahalli raf'in kemudian yang datang setelahnya itu khabar marfu contohnya toyibuna itu khabar marfu atau au fi mahalli raf'in atau azurukum itu karena jumlah fi'liyah itu menempati kedudukan rofa. Wahada qawlu sibawaihi. Dan ini merupakan pendapat yang dipegang oleh si Bawaihi. Kemudian kita kembali ke atas. Ini bagian terakhir, wantiqol fathi zukin. Ya, wantiqol fathi zukin. Apa maksudnya? Ay ulima ikhtiyarul fathi anil arabi. Ya, diketahui bahwa orang Arab itu memilih memfathahkan sin dari asa itu tadi. Wa annahu ahsanu minal kasri. Dan bahwa memfathahkan sin itu lebih baik daripada mengkasrohkannya. Lima dakarnahu, karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ya tadi bahwa dia itu eh, masyhur, ya kemudian juga uh, tidak menyelisihi kalau misalnya disandarkan dengan domir atau tidak, ya maka uh, itu dianggap sebagai yang lebih baik. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaika.